Pada pertemuan sebelumnya alhamdulillah Setelah kita selesaikan hak yang kedua dari risalah ini yaitu hak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dua hak pertama yang disebutkan oleh penulis rahimahullah adalah asas kulli hukuk adalah inti dari semua hak yang ada. Yang pertama berkaitan dengan hakul khaliq haknya sang pencipta, haknya Allah Subhanahu wa taala dan yang kedua berkaitan dengan hakul matbu', hak nabi yang diikuti yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Poin pertama merupakan a'dhamul huquq 'ala al-itlaq, hak yang paling mulia secara mutlak. Dan poin yang kedua merupakan hak makhluk yang paling mulia yaitu haknya Nabi alaihi salatu Dan semua hak-hak yang ada diukur dengan dua poin ini. Seseorang itu akan mudah untuk menunaikan hak-hak yang lain ketika dia mudah untuk menunaikan haknya Allah dan Rasulnya. Seseorang itu akan lapang dada untuk menunaikan hak-hak yang lain apabila dia mampu bertanggung jawab dan memenuhi haknya Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Kita masuk pada hak yang baru, hak yang ketiga yaitu hukukul walidain, hak-hak kedua orang tua. Qala al-muallif rahimahullahu taala berkata penulis rahimahullah al-haqqus salih hak yang ketiga hukukul walidain hak-hak kedua orang tua. Al-walidain, kedua orang tua di sini adalah ayah dan ibu kandung kita. Ayah yakni suami, ibu yang melahirkan kita. Ini namanya al-walidan, kedua orang tua. Dan hak kedua orang tua merupakan hak makhluk yang utama setelah haknya Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi setelahnya setelah hak Nabi baru kemudian hak kedua orang tua. Yang disebutkan oleh penulis di sini berkait dengan hak person itu urut. Yang pertama haknya Allah jelas. Yang kedua haknya Nabi alaihi salatu wassalam juga jelas dan yang ketiga adalah hak kedua orang tua. Qala al-muallif rahimahullahu taala La yunkiru ahadun fadlal walidaini ala Tidak ada satupun pihak yang mengingkari keutamaan kedua orang tua di atas anak-anaknya. Nah, ini perkara ini adalah perkara yang dimaklumi secara fitrah. Dimaklumi oleh semua pihak secara umum mereka paham bahwasanya hak kedua orang tua itu merupakan hak yang agung dan yang mulia yang wajib ditunaikan oleh anak-anak. Falwalidani sababu wujudil walad walahuma alaihi haqqun kabir. Kedua orang tua adalah sebab adanya anak. Maka kedua orang tua memiliki hak yang menjadi tanggung jawab sang anak, hak yang sangat besar, hak yang sangat agung. Yakni kedua orang tua memiliki posisi yang sangat mulia di mata dan di sisi anak-anaknya di antara faktor utamanya adalah karena kedua orang tua inilah dengan izin Allah Subhanahu wa taala anak itu ada. Maka sang anak memiliki kewajiban, memiliki tanggung jawab untuk bisa memenuhi hak kedua orang tuanya. Kalau seandainya tidak ada sebab yang lain kecuali ini, itu sudah cukup menunjukkan besarnya hak orang tua di atas anak-anaknya. Apalagi di sana ada hal-hal yang lain yang melengkapi dan menunjukkan bagaimanakah besarnya hak keduanya. Faqad rabbayahu saghira. Kedua orang tuanya telah mendidik anak tersebut sejak kecil. Bahkan mungkin sejak didiagnosa sama dokter kalau ini hamil. Sudah, ya. Ya apa caranya dijaga sudah. Sang ayah bagaimana caranya bisa memenuhi kebutuhan sang istri agar tidak kekurangan gizi atau semisalnya agar janinnya tetap sehat. Istri selaku sebagai ibu dari janin ini juga demikian. Bagaimana caranya menjaga pola hidup, pola makan dan yang lainnya untuk bisa menjaga kesehatan janin. Sampai waktunya melahirkan. Ketika lahir, kemudian diasuh, dididik, dirawat, wa ta'iba min ajli rahatihi kedua orang tua mereka payah demi ketenangan anaknya kedua orang tua rela untuk capek kedua orang tua itu rela untuk susah untuk payah demi ketenangan dan kebahagiaan sang anak wasahara min ajli manamihi Kedua orang tua itu rela untuk begadang malam agar anaknya tidur nyenyak. Sejak pokok, bapaknya mungkin dari pagi kerja, pulangi sore, Ustaab matanya sudah kelap, pelik, kepalanya cenat, tenut ya, badannya pegel kabeh ya. Sang istri yaitu umi dari anak ini juga demikian ketika ditinggal oleh sang suami dia ngurusi rumah, ya nyuci baju, ya nyuci piring, ya nyapu, belum lagi anaknya rewel, ngompol, wa ila akhirih. Sama-sama capek. Ketika malam tiba, sudah injury time ini. Ya, tenaga terakhir. Tapi keduanya tetap rela untuk melek, membuka mata, ya agar anaknya bisa tidur ini. tahmiluka ummuka fi batniha wa ta'ishu ala hisabi ghidha'iha wa sihhatiha limuddati tis'ata ashhur ghaliban sang ibu sang ibu rela untuk membawamu di dalam perutnya yang mana engkau hidup sesuai dengan asupan makanan yang dikonsumsi oleh ibu tadi selama 9 bulan rata-rata. Ini mulai mengkerucut. Kalau tadi uh, tanggung jawab atau tugas yang bisa dilakukan bersama ayah dan ibu. Kalau yang satu ini adalah tugas yang hanya ibu semata yang bisa melakukan. Ya, mengandung, tugas untuk mengandung. Itu tugasnya ibu. Ya, bapak gak ada wewenang di situ. Bapak tugasnya adalah ngopeni ibu dan anak. Adapun ibunya ngopeni dirinya, ngopeni anaknya, ngopeni suaminya. Sembilan bulan rata-rata. Kama asyarallahu ila fi qawlih ummuhu wahnan ala wahnin. Dalam surat Luqman ayat yang ke-14. Sebagaimana hal itu telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firmannya ibunya mengandung anak tersebut wahnan ala wahnin dalam kondisi payah di atas kepayahan betul-betul payah ya tambah gede tambah payah tambah berat ya capeknya tambah kakinya pemeng semua kalau jalan tidak semua posisi bisa bebas punggungnya kemeng semua kayak kayak patah-patah itu pun masih aktivitasnya, aktivitas nyuci baju kah nyuci piring kah masak kah untuk suaminya suaminya selaku sebagai ayah janin ini keluar cari nafkah wahai kamu ba'da dzalika hadanatun wa rada'un li muddati sanatayn ma'a at-ta'abi wal 'ana'i was-su'ubah Kemudian setelah itu sang ibu mengasuh, menyusui anak tadi selama dua tahun disertai dengan rasa capek yang sangat, rasa letih dan susah payah. Ya. Mengandung sembilan bulan itu wis capeknya masya Allah melihat itu sudah tega ya bau apa mual muntah nggak semua makanan bisa masuk kalaupun masuk nggak bisa banyak ya bahkan mungkin sebagian cuma melihat tau us kenyang ya belum lagi tidurnya us gak enak semua tambah besar us tambah gak karu-karuan payah letih ketika melahirkan gak sampai situ proses melahirkan nyawa taruhannya betul-betul semua dikerahkan untuk bisa melahirkan sang buah hati Ketika sudah lahir, gak sampai di situ, lanjut nyusui. Gak bisa langsung keluar air susunya. Ya apa caranya? Biar keluar. Minum ini, minum itu, jamu ini, jamu itu. Biasanya kalau udah kayak gitu semua orang jadi tabib, ya. Ngasih usulan, ngasih masukan, si bingung ibu ini, ya. Apa tambah bingung mana? Usul ini usul, ya apa caranya? Bisa nyusu. Ya. Proses untuk bisa nyusu itu sangat susah, nggak gampang. Anak itu nggak bisa langsung, bisa musuh. Proses. Itu dalam kondisi masih menahan sakit pasca lahiran. Kalau sesar, mungkin lahirannya nggak kerasa, operasi ini ya terasa. Kalau normal, ya kondisi ini melek, sadar melahirkan, habis itu belum selesai capeknya, ya apa saya bisa nyusui anaknya, berapa lama? Sehari? Enggak. Dua hari? Enggak. Dua tahun. Ya kalau dua tahun masih ngopeni satu anak belum dua tahun nambah lagi. Subhanallah, tambah payah lagi. Ya. Wal ab sang ayah juga demikian. Yasali 'aishik wa kutik min hina sigar. Sang ayah juga demikian. Banting tulang cari nafkah demi bisa menghidupi istri dan anaknya Sejak anak itu kecil hatta tablu tablugha sampai balik antakuma binafsik hingga anak itu bisa mengurus dirinya sendiri. Satu sisi ibu memiliki banyak andil ya. Sejak diagnosis dokter ini hamil sampai melahirkan sampai menyusui andilnya sangat besar dari sang ibu. Tapi ayah juga tidak kalah. Ayah juga menemani ketika begadang. Ayah juga menemani agar anak tadi tidak nangis ketika ibunya masak atau gimana. Ayah juga berperan untuk menggantikan posisi ibu ketika ibunya repot, sakit atau semisalnya. Belum lagi cari ma'isah keluar, peras keringat banting tulang. Wasa'yu bitarbiyatik wa taujihik dan sang ayah berusaha untuk bisa memberikan pendidikan untukmu, memberikan arahan dan bimbingan kepadamu. Wa antala tamliku li nafsika dharra wa la naf'a. Yang mana ketika ketika itu engkau belum tahu mana yang baik, mana yang jelek. Betul-betul di sini penulis mengingatkan kepada kita bagaimana perjuangan kedua orang tua kita. Ya Sejak kita di dalam janin, keduanya itu sudah berusaha semaksimal mungkin. Ibu nyawa jadi taruhannya. Bapak kepala dibawa kaki di atas, ya muter-muter sudah, ya apa caranya. Biar anak ini tetap sehat, lahir dengan selamat. Ketika lahir, ya apa caranya. Biar terus berkembang dengan sehat. Terus, tanpa henti. Pekerjaan yang gak ada cutinya, itu orang tua apa sakit ya bismillah kayak nggak sakit ya kayak double garden gitu tubuhnya itu ada double ya harusnya sakit kalau tidak ada anak mungkin sudah tepar ada anak greges denger nangis sih melek lagi ya ya apa caranya biar anaknya itu bisa tenang bisa enak makannya enak sehat tidurnya juga nyenyak perjuangan mereka masya Walidzalika amarallahu biwalidayhi ihsana wa syukra. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sang anak untuk berbuat baik dan berterima kasih kepada orang tuanya. Diingatkan, diminta sama Allah. Faqala ta'ala Allah mengatakan dalam surat Luqman ayat yang ke-14. Wa wasainal insana biwalidayhi dan kami wasiatkan kepada manusia untuk menjaga kedua orang tuanya. Hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin. Sang ibu mengandungnya payah di atas kepayahan. Wa fisaluhu fi amain. Kemudian disusui selama dua tahun. Anishkurli wali walidaik ilayyal masyir. Berterima kasihlah kepadaku kata Allah dan kepada kedua orang tuamu kepada kepadakulah kalian semua akan kembali. Allah mengingatkan kepada hamba-hambanya untuk berterima kasih kepada kedua orang tuanya. Bagaimanakah perjuangan mereka untuk bisa mempertahankan dirimu, mendidikmu, membimbingmu, memberikan nafkah, memberikan semua kebutuhan kamu. Wa ta'ala Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam surat Al-Isra ayat 23 24 وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهِ Dan Rabbmu memutuskan dan menetapkan. Janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah. Wabil walidaini ihsana dan hendaknya kalian berbakti kepada kedua orang tua. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul لَهُمَا uff. Dan ketika keduanya sudah menginjak usia senja atau salah satu, maka jangan sekali-kali kamu ucapkan kalimat uff di depan orang tuamu. Wala tanharhuma dan jangan membentak keduanya. Wa qul lahumu qawlan karima. Ucapkan ucapan yang baik di hadapan kedua orang tuamu. Di sini Allah mengingatkan kita sekaligus memerintahkan kita harus ada yang namanya timbal balik meskipun timbal balik dari sang anak belum bisa menandingi kebaikan kedua orang tua. Hendaknya engkau berbakti kepada keduanya dan Allah menegaskan lagi dan ketika keduanya sudah memasuki usia senja kulit sudah keriput, mata sudah mulai rabun, jalan sudah mulai nggak seimbang, rambut sudah mulai banyak ubannya, badan sudah nggak sekuat dulu. Sang ibu mungkin juga demikian. Tambah hari, tambah lemah badannya. Ketika melihat kedua orang tua seperti itu kondisinya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fala taqul kamu jangan sekali-kali mengucapkan "uf" di hadapan kedua. Ucapan "uf" itu hardikan yang paling ringan menurut orang Arab. Daktif, "uf" itu sangat ringan. Itu tidak boleh. Kalau mengatakan "fala takun", jangan kalian mengucapkannya. Ini larangan dan hukum asal larangan apa? Haram. Wala tanharhuma, jangan dibentak. Ya. Ngomong uf uh, nggak boleh. Dibentak apalagi. Lebih daripada itu. Nah, apalagi nggak boleh. Wa kullahuma qawlan karim. Ucapkan ucapan yang baik di hadapan kedua orang tua. Wafir lahuma janahadun liminar rahmah. Dan sayangilah kedua orang tuamu. Jadilah engkau orang yang rendah hati di hadapan kedua orang tuamu. Sayang kepada keduanya. Semakin tua semakin disayang, bukan malah semakin dibentak-bentak. Tambah tua tambah nyusahi, ya. Mungkin orang tuanya tambah tua, lah qadarullah pikun atau semisalnya sang anak gak sabar, jangan, jangan seperti itu. Hendaknya engkau mengingat ya beberapa tahun silam ketika engkau tidak bisa berbicara, hanya bisa menangis. Di gendongan siapa kamu? Siapa yang menenangkan kamu? Ketika kamu dingin, siapa yang memelukmu? Ketika kamu berjalan, berjalan, belajar berjalan, kemudian jatuh, siapa yang kemudian menolongmu? Ketika kamu tidak tahu ini baik atau tidak, siapa yang membimbingmu? Ketika kamu lapar, siapa yang masih makan kamu? Ingat, beberapa tahun juga. Itu terjadi pada dirimu. Dan kedua orang tuamu sama sekali tidak ada keluh kesah. suka rela, senang hati. Bahkan Gimana caranya? Jangan sampai ada air mata yang menetes dari anak ini. Jangan sampai kemudian mereka anak itu jatuh, capek atau semisalnya. Ya apa caranya? Anak itu menjadi baik. Anak itu menjadi kuat. Anak itu menjadi bagus. Semua yang terpenuhi. Ingat baik Ya sekarang orang tuamu secara fisik ya dikembalikan oleh Allah sama seperti kamu dulu yuradzu ila arzalil umur kata Allah Subhanahu wa taala dikembalikan pada usia yang paling rendah sama seperti bayi giginya orang tua kita mungkin sudah nggak genap banyak yang tanggal ya. kemudian penglihatannya nggak begitu jelas sama seperti bayi nggak begitu jelas penglihatannya jalan sudah mulai susah sama seperti seperti bayi jalan nggak begitu lancar diingatkan lagi Disitulah takdir. Rasulullah SAW mengatakan wailun, wailun, wailun. Celaka, celaka dan celaka. Malaikat Jibril apa namanya eh, atau Rasul mengatakan amin, amin, amin. Para sahabat tanya, ada apa Rasul kok engkau mengatakan amin? Malaikat Jibril datang kepadaku. Kemudian memberikan doa, tiga doa. Di antaranya mendoakan seorang anak kejelekan ketika mendapati orang tuanya sudah tua, tapi ternyata dia haram untuk masuk ke dalam. Justru ketika orang tua tadi tua, itu masa-masa emas bagimu untuk berbakti kepada kedua. Dikala mereka sudah tidak kuat lagi untuk membopong badannya, kamu jadi orang pertama yang harus memapahnya. Ketika kedua orang tua tadi butuh kamu orang pertama yang harus membantu. Ingat masa-masa itu. Wa qur rabbil hamhuma kama rabbayani shaghira. Dan doakan keduanya. Ya Allah, ya Allah, rahmatilah keduanya sebagaimana keduanya menjagaku, mendidikku, merawatku ketika aku masih kecil. Doakan mereka. Kita berbakti kepada mereka, berbuat baik kepada mereka, mendoakan mereka juga. Bahkan seringnya orang tua itu ya, jauh lebih butuh dengan sentuhan kita, kasih sayang kita daripada dengan harta kita. Di masa-masa tua, orang tua nggak butuh uangnya kita, nggak butuh, nggak butuh dunia kita. Kenapa? Mereka sudah cukup merantau sekian tahun nyari dunia. Justru ketika masa-masa senja mereka sangat butuh dengan sentuhan kita. Jangan kemudian kita um, nanti gampang. Papa ibu nanti kalau udah tua nyantai saja saya yang biayai, tak kasih khadam ya. Kamu pengen surga itu dikasihkan khodamu, tak dikasihkan ke kamu. Ha? tak kasih kodam ya butuh apa apa tinggal ngambil kodam tak kasih bill ya billnya pun otomatis tidak usah mencet tinggal ngomong muncul juga Ya hodamnya langsung datang kayak jin ya kemanapun ngikut. Apapun tak kasih, apa semua yang diinginkan tak kasih. Tidak bisa jalan, tak kasih kursi roda, bisa terbang. Ya. Semuanya tak penuh. Justru saat-saat itu bukan itu yang mereka inginkan. Mereka butuh uluran tanganmu. Mereka butuh peganganmu. Mereka butuh obrolan denganmu. Tidak butuh uang. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ketika sudah tua, Ucapkan ucapan yang baik. Menunjukkan apa? Justru kamu yang diinginkan. Fisikmu ini, kamu yang diinginkan. Bukan harta kamu. Harta bisa dicari. Berbakti kepada orang tua. Kalau mereka sudah meninggal, tidak bisa diulang. Kemudian beliau mengatakan, Inna haqqal walidaini alaih. Antabarrahuma. Sungguh hak kedua orang tua atas dirimu. Engkau berbakti kepada keduanya. وذلك bil إليهما ilaihima qawlan wa fi'lan bil wal badan. Dan engkau berbakti kepada keduanya dengan ucapan, tindakan, harta dan fisik semua. Apa yang bisa, apa yang kita mampu. Kita berikan kepada mereka sebagaimana mereka dulu memberikan semua. Prinsipnya orang tua dulu kalau tidak ada, diada-adakan. Yuk pacarnya aja. Prinsip anak-anak sekarang kebalikan. Kalau nggak kalau ada ngasih orang tua seadanya. Orang tua dulu berjuang, ya apa caranya? Anaknya itu biar tumbuh. Anak sekarang, ya apa caranya? Ayah ibunya cepat dahaga. Hmm. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah ditanya, "Kenapa? Kenapa anak tidak bisa menebus kebaikan orang tua sama sekali. Hatta qatratul laban. Setetes susu, air susu ibu gak bisa dibalas dengan dunia seisi. Kenapa? Sahabat Umar menyebutkan di antara hikmahnya adalah kedua orang tuamu dulu itu pontang panting ngurus kamu tujuannya apa? Agar kamu tumbuh, agar kamu terus adil. Sementara kamu pontang-panting merawat kedua orang tuamu, pengen apa? Cepat pisah. Itu beda. Bayangan orang tua ketika ngurus anak, ya apa cara anak ini tumbuh dewasa, sehat kuat. Bayangan anak ketika ngerawat orang tua, segampang, ntar lagi juga tidak ada. Waliyahudillah, jangan sampai ada pemikiran yang seperti itu. Beliau mengatakan, Tamtazilu amrahuma fi ghairi ma'siyatillah wa fi ghairi ma fihi dhararun 'alaik. Hendaknya engkau mentaati keduanya bukan dalam maksiat kepada Allah dan bukan dalam perkara yang membahayakan dirimu. Beli air ubah ya toh. Beli makanan ubah Tapi kalau sudah orang tua yang memerintahkan kita untuk beli air, beli makanan, jadi wajib. Dosa kalau kamu tidak mau. Dosa kalau kita nggak mau. Talinulahu kau Hendaknya engkau ketika berbicara pada ketuanya itu dengan bahasa yang lunak. Meskipun seandainya kita tidak bisa bahasa yang sopan, tapi setidaknya intonasi suara kita itu di bawah suara mereka. Ya. Kayak saya misalnya, jujur saja itu tidak bisa bahasa Jawa alus, mantep, toto promo di depan orang tua itu nggak bisa saya bahasa halus. Ya kalau memang dari dulu nggak banyak diajari. Tapi bagaimana caranya kita bisa ngomong oh, kalau ada mufodat ya di tempat-tempat Ya, seandainya mungkin secara tata bahasa yang beradun, tapi ya apa caranya? Kita bisa memberikan ucapan terbaik kita di hadapan orang tua. Kalaupun kita tidak bisa seperti itu, yang penting ucapan kita itu tidak menyinggung mereka. Tidak tinggi di atas suara mereka. Tidak kemudian seakan-akan kita menggurui mereka. watak tubsit wajah dan hendaknya engkau selalu memasang wajah tersenyum pada keduanya. Ibumu dulu mengandung dirimu, tidak ada kemudian ceritanya ngeluh. Spemane, anak berjuang. Bapakmu dulu Ketika sakit kamu minta mainan, ya sudah main. Ayo keluar. Padahal bapak ini greges panas sakit. Ya. Tapi anaknya minta mainan, saya main. Ya. Diajak keluar. Nangis terus digendong. Gimana lagi? Berjuang untuk anak. Maka diri dan dirimu. Ketika kau sudah tahu. Ya. Problem apapun yang ada di pundakmu. Problem apapun yang mengacaukan kepalamu. Ketika kau melihat kedua orang tuamu, tersenyumlah. Tersenyumlah. Lupakan sejenak problemmu. Lupakan sejenak masalah. Biasanya orang tua, kalau mungkin kita sudah berkeluarga, beda rumah, ya, lama tidak jumpa orang tua, ketemu sama orang tua, itu biasanya orang tua itu akan curhat tumpah semua, ngobrol kemana-mana, dengarkan, baik. Ojo malah ketemu orang tua, sudah jarang ketemu, ketika ketemu kamunya yang ngobrol, kamu yang curhat. Itu sudah sepuh orang tua. Jangan ditambah-tambahi pikirannya. Urusanmu, ya urusanmu, ya apa caranya kamu berjuang urus urusanmu. Itu orang tua, ibadah pada kedua. Jadikan itu sebagai taman surga. Lupakan semua urusan yang ada, kesibukan yang ada, lupakan sejenak. Tersenyumlah di hadapan kedua orang tua. Kalau seandainya senyum kita di hadapan teman dianggap sodako, maka senyum kita di hadapan orang tua dianggap sodako atau wabirun wasilatun. sodako berbakti dan menyambung hubungan praktik. Pahalanya lebih banyak. Wa taqumu bi khidmatihima 'ala wajhil wajhi laiqi bihima dan engkau membantu keduanya sesuai dengan posisi orang. Dibantu. Melihat orang tuanya mungkin ngangkat barang pun tidak kuat. Tu'inu. Dibantu. Mungkin orang tua lagi nyapu. Dibantu nyapu. Sekecil apapun wala tatajjar منهما indal kibari wal والضعف. wad Dan kamu jangan berkeluh kesah, jangan ngomel-ngomel ketika keduanya sudah sepuh, sakit-sakitan atau sudah lemah. Ya. Ingatannya sudah mulai berkurang. Ya. Ketemu sama anaknya, loh Kapan datangnya? Oh, sampai. Oh, sudah makan belum? Belum. Makan. Habis makan balik ketemu orang langsung bapaknya ditanya lagi. Loh, kapan datangnya? Kok takon mana tuh pak? Jangan gitu. Loh, tadi sudah ketemu pak. Gitu. Iya. Lalu dia aku nak uspi. Doakan. Doakan. Iya. Doakan orang tua kita. Allah ya'afikum. Allah ya'afikum. Semoga Allah menjaga kita. Demi Atau mungkin sakit-sakitan, le pulang le bapak sakit le. Jangan kemudian beralasan waktu pak sih kerja pak nanti dipotong gaji sama bos saya pak mereka repot Ya. Bosmu itu orang tuamu. Bosmu yang sesungguhnya itu orang tuamu. Mau gaji surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang bisa menandingi gaji tadi. Ya. Dipotong gajimu bisa cari yang lain. Kalau surgamu dikurangi sama Allah, mau cari mau cari di mana? Datang. Cuma mereka. Mumpung belum terlambat. Cari surga, cari ibadah dengan mereka. Wala tastafkil dzalika minhuma. Dan kamu jangan merasa berat dengan hal itu di depan orang tuamu. Ketika orang tuamu mungkin ya naudzubillah sudah mulai lemah, tidak bisa kemana-mana, ya buang hajat di tempat atau semisalnya, kamu yang ngurus. Jangan sekali-kali kemudian menunjukkan rasa keluh kesah, tidak rela atau semisalnya. Jangan. Lalu mereka dulu ngurusi kita nggak ada orang keluh kesah. Ya apa caranya biar anak tadi itu bersih? Kita juga demikian. Jangan kemudian ada pikiran seperti itu. Atau memasang wajah apa cemberut atau merasa jijik. Jangan. Fa innaka sawfa takunu bi Ingat baik-baik. Engkau nanti juga akan sama seperti kita. Kita manusia. Kondisi kita terus akan bertambah usianya. Semakin bertambah usia kita, semakin berkurang kekuatan kita. Kalau kita tidak bisa berbakti kepada kedua orang tua kita, maka jangan harap orang anak-anakmu akan berbakti kepada dirimu. Kalau kamu lupa dengan kedua orang tuamu, maka jangan harap anak-anakmu mengingat dirimu. Berbaktilah kepada orang tuamu. Siapa tahu dengan itu Allah memberikan kepadamu anak keturunan yang barokah, anak keturunan yang berbakti, anak keturunan yang baik. Yang mengurusi dirimu sebagaimana kamu mengurus kedua orang. Saufa aban kama kana abawain. Kamu akan menjadi orang tua sama seperti orang tuamu. وسوف تبلغ الكبر عند أولادك إن قدر لك البقاء كما بلغاه عندك dan kamu akan menginjak usia senja di hadapan anak-anakmu sebagaimana dulu orang tuamu juga mengalami hal yang sama di hadapan dulu. Harus diingat baik-baik. Jangan karena kejengkelan sesaat. Jangan kemudian melampiaskan nafsu sesaat Kemudian engkau berani untuk menggugurkan hak keduanya. Jangan kemudian tabiat yang keras yang ada pada diri kita. Kemudian kita menggugurkan kedua orang tua kita. Jangan. Sabarlah sesaat untuk mendapatkan ketenangan, kesenangan abadi. Sabarlah sejenak untuk merawat kedua orang tuamu demi mendapatkan keridhaan dari Allah yang abadi. Jangan berkeluh kesah karena kita akan sama seperti mereka. Kita juga akan menjadi tua. Kita juga nanti tidak akan mampu apa-apa. Kita juga tidak akan bisa berbuat apa sesuatu yang lebih. Terbatas nanti. Sedikit demi sedikit kenikmatan kita akan dicabut oleh Allah sebagai tanda dekatnya ajal agar kita segera kembali kepada Allah, mengingat negeri akhirat. Harus ingat masa-masa itu. Dan dengan itu kita akan paham ya haknya kedua orang tua kita. Wasaufa tahtaju ila birri auladik kama tahtaja ila birri. dan kamu nanti akan butuh dengan kebaikan anak-anakmu sebagaimana orang tua butuh pada kebaikan diri. Ya. Ingat baik-baik. Kamu tidak akan bisa muda terus. Kamu tidak akan bisa kuat terus. Itu tidak akan abadi. Tidak ada sesuatu itu yang terus menerus tidak ada. Al-baqa'u al halim dan muhal. Terus di atas sebuah keadaan itu mustahil. Kamu akan tua, kamu akan lemah, kamu akan butuh semua anak-anakmu. Kamu akan butuh. Maka ketika orang tua butuh kepadamu, penuhi kebutuhan mereka. Bantu mereka. Fa'in kum qad kumta bi birrihima fa'abshir bil ajril jazil wal mujazati bil mithli. Dan kalau engkau menunaikan hak kedua orang tuamu, maka bergembiralah. Engkau akan mendapatkan pahala yang sangat besar dan engkau akan mendapatkan balasan yang serupa. Paman barra aba'ahu barra bihi auladuh. Maka barang siapa yang dia berbakti kepada orang tuanya, maka anak-anaknya juga akan berbakti kepada dirinya. Lihat, cermin. Kita dengan anak kita itu kayak cermin. Sebagai orang tua terhadap kita itu juga cermin. Ya. Saya kok sama anak saya kok kayaknya ada sesuatu. Ini. Anak saya sama saya kok kayak gini. Ingat baik Siapa tahu kamu pernah melakukan dosa dengan orang tua, yang kamu tidak sadar. Dan kemudian Allah mengingatkan engkau melalui anak. Siapa tahu kamu pernah dulu bentak orang tuamu dan kamu tidak sadar. Akhirnya anakmu bentak kamu. Sama tahu kamu dulu sama orang tuamu. Tidak mau bantu orang tuamu ketika itu dalam keadaan orang tuamu sangat butuh sama kamu. Dalam kata kamu tidak sadar, diingatkan melalui anak. Ini kaidah, kaidah. Ingat baik Siapa yang berbakti kepada orang tua, maka anak-anaknya akan berbakti kepada dia. Sudah masuk bisa. Tafadol wa'adzim memandangkan azan, Pak azan kita lanjut. Baik. Kemudian penulis rahimahullah mengatakan, "Wa man 'aqqa aba'ahu 'aqqa bihi Dan barang siapa yang durhaka kepada orang tuanya, maka anak-anaknya akan durhaka pada dirinya. Ini kaidah. Bisa kita katakan kaidah aghlabiyah. Secara umum demikian. Tapi itu fakta, real Ketika orang itu jelek muamalahnya dengan kedua orang tuanya, maka ketika dia memiliki anak, anak tadi akan menggantikan posisi dirinya. Juga akan berharga pada. Dan ketika sang anak itu berbakti kepada kedua orang tuanya, maka insya Allah Ta'ala Allah akan memberikan kepadanya anak keturunan yang porokah yang juga berbakti pada. Ini secara umum. Meskipun ada yang keluar dari kaidah ini. Ya. Ayahnya Nabi. Anaknya kafir. Ada. dan Nuh. Ya. Anaknya bukan hanya membangkang orang tuanya. Tapi membangkang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini lain cerita ini. Ini hal-hal yang sifatnya insidental dan Allah memiliki hikmah dalam perkara tadi. Tapi secara umum Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang baik. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan tinggal diam dari orang-orang yang zalim. Itu kaidah. Dan itu merupakan ketetapan Ilahi. Belum mengatakan wal jazaa'u min jinsil amal, balasan tergantung amalan kita. Wa bagaimana tadinu tudan. Maka sebagaimana kamu berbuat, maka suatu saat kamu akan menuai perbuatanmu sendiri. Ya. Kalau kita yang melakukannya mendolimi orang lain, lihat satu saat engkau akan dizalimi. Kalau engkau mendolimi kedua orang tuamu, lihat anak-anakmu akan mendolimi diri. Itu sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Walaqad ja'alallahu martabata haqqil walidaini martabatan kabiratan 'aliyah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan posisi hak kedua orang tua menempati posisi yang sangat besar, yang sangat tinggi. Aitu ja'ala haqahuma ba'da haqqihil mutadammin li haqqi wa haqqi rasuli sallallahu alaihi wasallam. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan hak kedua orang tua setelah haknya dan haknya Nabi alaihi salatu wassalam. Faqala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-36 Wa'budullah wa la tushriku bihi syai'a Sembahlah Allah jangan berbuat syirik kepadanya Wabil walidaini ihsana Dan berbaktilah kepada kedua orang tua Berbakti kepada kedua orang tua tingkatannya setelah tauhid. Barakallahu dan di sini ada lataif, ya, sebuah faedah yang diisyaratkan dari ayat ini. Allah Subhanahu wa taala pertama kali memerintahkan hamba untuk bertauhid. Kemudian setelah itu memerintahkan hamba untuk berbakti kepada kedua orang tua. Dikaitkan antara tauhid dengan kebaktian seseorang terhadap orang tuanya menunjukkan bahwasanya anak yang berbakti kepada orang tua yang sesungguhnya adalah anak yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa Hamba yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ini. Ketika hamba tadi itu salahan niat. Niatnya baik, niatnya jujur, bagus hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala Baik muamalah dia dengan Allah Subhanahu wa taala, bagus ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia juga akan baik hubungannya dengan orang tua. Kenapa? Karena dia tahu berbakti kepada orang tua itu adalah ibadah. Ibadah yang merintahkan siapa? Allah. Dan kalau Allah yang sudah memerintahkan, maka dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankannya. Wa qala ta'ala dan Allah mengatakan anishkurli wali walidaik ilayyal masir. Hendaknya engkau berterima kasih, bersyukur kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, dan berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Ilayyal masir dan hanya kepadakulah kalian akan kembali. Wakadaman Nabi صلى الله Alaihi Wasallam بر الوالدين على الجهاد في سبيل dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendahulukan berbakti kepada kedua orang tua daripada jihad fi sabilillah. Jihad yang pahalanya tidak main-main. Kalau orang itu mati dalam medan pertempuran di jalan Allah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala pahalanya besar. Ya, surga menjadi jaminannya. Bisa memberikan syafaat 70 orang dari keluarganya, dari surga setelah menantinya. Pahalanya gede. Tapi ternyata berbakti sama orang tua lebih daripada itu. Ini jihad yang hukumnya fardu kifayah. Kama fi hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, qala qultu ya Rasulullah, sebagaimana dalam hadis Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridai beliau. Beliau bertanya, "Wahai Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah?" Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Qala as-salatu ala waqtiha. Rasul mengatakan salat tepat pada waktunya. Datang waktunya, dikumandangkan azan, berangkat ke masjid, Salli itu yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Qultu tsumma ayu. Kemudian Ibnu Mas'ud bertanya, kemudian apa lagi? Qala birrul walidain. Beliau mengatakan berbakti kepada kedua orang tua. Qultu tsumma ayu. Kemudian aku tanya lagi, kemudian apa lagi? Qala jihadi sabilillah. Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Bukhari wa Muslim diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam dari hadis ini diambil faedah oleh para ulama antaranya oleh penulis menunjukkan bahwasanya hak kedua orang tua itu sangat agung melebihi jihad di sendiri. Dan dalam hadis ini memberikan isyarat kepada kita kalau tiga perkara ini atau perkara-perkara ini saling bertabrakan maka kita diajarkan mana yang harus didahulukan. Ketika tabrakan antara sholat dengan berbakti kepada orang tua, mana yang didahulukan? Sholat. Kenapa? Ahabul a'mali ilallah. Datang waktu azan, waktunya soli. Orang tua nyuruh dalam keadaan bukan sesuatu yang darurat, yang biasa-biasa saja. Ya, ya kedepankan sholat. Hasil tahu orang tua, Pak, sudah waktunya sholat, monggo, ayo sholat bareng. Ketika bertabrakan antara berwalidain dengan jihad fisabilillah, mana yang didahulukan? Berwalidain. Ini kalau jihadnya sifatnya apa? Kalau itu kifayah. Salah seorang sahabat datang kepada Nabi SAW daftar ingin jadi pasukan Pak. Kemudian ditanya sama Rasul, kamu punya orang tua? Iya. Gimana keadaan orang tuamu ketika kamu tinggalin? Nangis loh, sedih. Saya tidak boleh, tapi saya ingin jihad. Rasul mengatakan, "Irji, balik, pulang saja." huma kama abkaitahu. Buat keduanya tersenyum sebagaimana kamu membuat keduanya menangis. Ya. Balik, dan usah daftar. Kalau kamu ingin jihad, tapi hima jadi? Berjihad dengan orang tua. Ya. Itu lebih afdol daripada jihad yang sifatnya fardu kifayah. Wahada yadullu dan ini menunjukkan ala ahammiyati haqqil walidain alladhi adha'ahu كثير minan nas. Ini menunjukkan pentingnya hak kedua orang tua yang banyak diabaikan oleh kebanyakan manusia. Ya. Kalau kita melihat fakta di luar sana, Allah iya, iya. ya. Orang tua itu tidak lebih istimewa ketimbang temannya. Bahkan temennya lebih diutamakan daripada orang tuanya. Ya. Anak-anak sekarang, ya subhanallah. Wallahu alam pikirannya kemana. Ya. Zaman sekarang, kebalik. Orang tua harus nuruti keinginan anak. Orang tua harus nurut sama anak. Nggak mau nurut sama anak, kelas. Ya. Minggat, minggat. Ya. Malah melakukan hal-hal yang betul-betul tidak pantas. Sangat diabaikan satu hak ini. Faya subhanallah, sebagai orang tua, gak mudeng, gak paham dengan masalah kayak gini. Nanti anaknya kayak gitu. Jawabannya enteng, biasa. Anak-anak, repot. Ya, Ini salah. Luruskan, titik mereka. Luruskan pemahaman mereka. Diperbaiki akhlak mereka. Bukan kemudian, gak masalah. Anak zaman sekarang. Nah kalau anak zaman sekarang ini bagaimana? Harusnya lebih-lebih lagi. Lalu zaman dulu saja, di masa-masa yang barokah, ilmu di mana-mana, keberkahan di mana-mana, sunnah masih hidup di mana-mana. Itu saja Rasulullah SAW menekankan kepada anak atau berbakti kepada orang tuanya. Apalagi zaman sekarang yang orang lebih jauh dari yang namanya ilmu. Agama sudah semakin asing. Lebih-lebih lagi dekat ditekankan untuk ngajari anak gimana tata kerama bagaimana berbakti kepada orang tua. Wasalu ila al-uquqi wal qati'ah. Dan umat manusia kebanyakannya di masa ini lebih banyak melakukan ukuk dan qati'ah, yakni tindakan durhaka kepada orang tua dan memutus hubungan, ya. Nek wis gede kelas, merantau ndak tahu kemana, nggak ngerti ibu bapaknya sehat, hidup apa gimana, sudah urus. Ya. Diminta pulang nanti, nanti. Orang tuanya meninggal ya wis pulang sebentar, setelah itu balik kerja lagi. Kayak eh, ndak ada apa-apa. Seakan-akan sudah jadi orang asing. Ketika ketemu sama sudah lama tidak ketemu orang tuanya, ketemu sama orang tuanya di dunia lain. Orang tuanya yang ngobrol dia sibuk bisnis ini, bisnis itu ya. Makanya di depan orang tuanya ini ketak ketik ketak ketik ketak ketik ya. Ada orderan apa ada apa bisnis apa bos gimana. Lihat orang tuanya, orang tuanya ngobrol nggak ke sana dia. Gitu. Orang tuanya butuh nanti kirim orang kasih fulus plus gitu aja. Betul-betul berbeda, sangat berbeda tindakan durhaka kepada orang tua zaman sekarang dianggap maklum. Bahkan mereka kalau melihat ada anak berbagi sama orang tua, masya Allah, is, ini anak emas, ya. viral di mana-mana, eh, masuk apa namanya berita, dicetak dalam berita, wala Zaman dulu kebalikannya, ada yang berani durhaka, kelas diviralkan mungkin. Ini gak sesuai. Dan zaman sekarang kebalikannya. Kenapa? Saking jarangnya. Bentak orang tua, hadis wala haraj. Ya. Bahkan anak ini juluki orang tuanya dengan julukan-julukan yang nggak benar. Berani. Nempel orang tua, berani. Bunuh orang tua ada apa lagi? La haula wala quwwata illa billah. Yakni fenomena umat manusia zaman sekarang jauh. Jauh. Betul-betul ihsan ila walidain terawih. Fataral minhum La yara li abih wa la li ummihi haqqan. Maka melihat anak-anak zaman sekarang itu sama sekali mengabaikan hak orang tuanya. Bapak, ibu dianggap nggak punya hak sama sekali atas diri. Kita bebas menentukan, kita bebas untuk hidup, kita bebas begini dan begitu. Orang tua tidak usah itu campur wala akhiri. Ini urusannya anak muda, orang tua sepus mending di rumah. Wala akhiri. Pokoknya nggak karu-karuan. Orang tua kau udah ngasih tahu, minggir. Ya. Ibunya mau ngasih tahu sampai nangis-nangis pun minggir. Ya, nggak pengaruh, nggak ngefek. Oh, iya, tadi. itu. Warubbama takarahuma wazdarahuma wa taraffa alaihima. Dan terkadang anak itu meremehkan kedua orang tuanya, membentak kedua orang tuanya, dan merasa lebih tinggi daripada kedua orang tuanya. Wa sayalqa mislu hada jazaa'ahul ajil awil ajil. Orang-orang yang kayak gini nanti cepat atau lambat akan mendapatkan balasannya sendiri. Ya. Nanti kalau dia sudah punya anak akan mendapatkan perlakuan yang sama dari anaknya atau bahkan lebih parah. Ya. Wallahu taala a'lam Ala kulli hal, selesai kita membahas hak yang ketiga ini. Menunjukkan kepada kita besarnya hak kedua orang tua. Orang tua memiliki hak yang sangat besar setelah haknya Allah dan Rasulnya alaihi salatu Kalau kita ingin berbuat baik, maka orang yang pertama kali harus ada pada daftar target kita adalah orang tua kita sendiri. Kalau kita ingin menyambung hubungan kerabat, orang pertama yang harus ada di daftar kita adalah orang tua kita. Kalau kita ingin memberikan sesuatu untuk bisa menyenangkan seseorang. Orang pertama yang harus ada di daftar tadi adalah orang tua kita sendiri. Kalau kita ingin bantu orang pertama, orang tua. Hak mereka besar. Tanggung jawab kita untuk mereka besar. Apapun yang kita kerahkan untuk mereka belum bisa menandingi kebaikan mereka kepada kita. Maka hendaknya kita memanfaatkan yang masih memiliki orang tua belum terlambat dan jangan sampai terlambat segera berbakti kepada keduanya dengan cara apapun yang kita bisa dengan cara apapun semaksimal mungkin bahkan ketika orang tua kita sudah menginjak usia senja itulah waktu emas untuk bisa mendapatkan kesempatan surganya Allah Subhanahu wa taala waktu tidak bisa mundur kembali tidak bisa terulang lagi jangan sampai kemudian kita hanya menyesal ketika kita sudah menggotong ke orang tua kita ke liang lahat Jangan cuma hanya bisa menangis. Tangisi hadirimu sekarang yang belum bisa berbakti kepada orang tua dalam keadaan keduanya masih hidup. Kalau sudah mati, ngapain nangis? Ngapain nangis? Apa kamu nangis? Sudah tidak ada, sudah menambah. Justru sekaranglah ketika keduanya masih hidup dan kamu belum bisa berbakti, menangislah. Sesalilah. Berarti Allah Subhanahu wa taala jangan-jangan mengharamkan surga bagimu. Segera kembali, segera bertaubat, berbakti kepada keduanya, pom belum terlambat. Ingat, mereka sudah bersusah payah. Mereka sudah banting tulang. Mengerahkan segalanya, nyawa taruhannya untuk membuatmu menjadi yang sekarang. Maka hendaknya engkau mengingat betul-betul jasa mereka dan jangan kemudian kita berpuluh kesah ketika berbakti kepada Tuhan. Ucapan kita jaga baik-baik, pasang senyuman kehadiran mereka, membantu mereka dengan apa yang kita bisa. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayah untuk bisa berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan kita memohon kepada Allah keikhlasan, ketabahan, kesabaran dalam mengurusi kedua orang tua kita sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan surga untuk kita semua. Wallahu taala alam bisawab dan kita memohon kepada Allah untuk memberikan husnul khatimah kepada orang tua kita, memberikan barokah kepada umur mereka, amalan mereka, harta mereka mengampuni mereka semua, merahmati mereka semua, dan memberikan keberkahan pada kehidupan mereka, dan memberikan kebaikan di dunia dan di akhirat.